Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, mengenai bahwasannya at-tauhidul matlub, tauhid yang diinginkan yang diminta. Nah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya pembagian tauhid menurut ahlu sunnah wal jamaah ada tiga yaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat tidak ada dalil yang terang-terangan menyebutkan dari Al-Quran maupun Sunnah. Namun dalilnya apa dalilnya? Dalilnya adalah at wal istiqra. Dalil yang menunjukkan bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga apa? at wal istiqra. Mencari dan mengecek. Para ulama meneliti mencari dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian disimpulkan ternyata tauhid itu terbagi menjadi tiga. Tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhid al-asma wa sifat itu adalah pembagian tauhid yang benar menurut ahlu sunnah wal jamaah di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau juga menyebutkan dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid syarah kitab tauhid adapun di sana ada yang bagi masalah tauhid al-mutabaah contohnya itu bukan pembagian atau bukan dalam pembahasan kita karena secara tidak langsung yang kita bahas tauhid masalah apa sih masalah tauhidullah jalla wa ala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala mutabaah itu pembagian tersendiri dalam artian apa? Termasuk salah satu syarat daripada terimanya sebuah amalan al-ikhlas wal mutaba'ah. Sehingga dalam pembagian tauhid, naam sebenarnya tidak perlu kita ikutkan. Yang kita ikutkan apa? Adalah tauhid itu ada tiga. Tauhidul uluhiyah, war rububiyah, wal asma, was sifat. Itu naam. Sebagaimana sudah dilakukan para ulama. Eh, di antaranya Syekh Shalal Fauzan sendiri dan juga Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan juga masyayikh-masyayikh yang lainnya. Naam. Kemudian kalau kita jumpai seperti Syekhul Islam atau juga yang semisalnya membagi tauhid menjadi dua. Nah, itu kita rinci. Kata karena tauhid itu kata mereka tauhidut tolak. Nah, itu tolak tauhid apa berarti? Tauhid yang diminta yang, yang dituntut tauhid uluhiyah. Nah, kemudian ada yang namanya tauhidul ma'rifah. Tauhidul ma'rifah itu masuk dalamnya dua tauhid. Tauhid rububiyah sama tauhid al-asma wa sifat sehingga tidak ada iskal. Tidak ada iskal ya. Kalau seandainya Syekhul Islam atau yang semisalnya mengatakan tauhidut talab atau tauhidul ma'rifah itu maksudnya apa? Tauhidul ma'rifah itu tauhid rububiyah sama tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang sifatnya mengenal atau mengetahui. Kemudian tauhid talab, tauhid yang sifatnya tuntutan atau keharusan itu adalah tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum seperti itu. Naam, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya kata beliau. Wa huwa dinur rusuli alladzi arsalahumullah bihi ila ibadih. Yang mana ifradullah taala bil ibadah mengisahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah itu merupakan agamanya para rasul. Agamanya siapa? Agamanya para rasul. Alladzi arsalahumullah bihi yang Allah taala mengutus mereka dengannya enam para hambanya agar apa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid al-uluhiyah ifradullah taala bil ibadah. Kita ulang-ulang tidak masalah. Kemudian sebutan tauhid al-uluhiyah barakallahu fikum terkadang kita jumpai dalam kitab Tauhidul Ubudiyah, Tauhidul Ibadah. Nah, kemudian itu dinamakan tauhidul ubudiyah kenapa? Itu dinisbahkan kepada hamba. Nah, kepada hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang memurnikan tauhidnya kepada Allah taala dinamakan ubudiyah. Paham ya? sifat penghambaan ubudiyah. Tapi tauhid uluhiyah, nah penamaan tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah itu disebarkan pada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Kemudian dinukilkan dalam kitab Al-Ubudiyah, ini kitab lain lagi ya. Kitab Al-Ubudiyah, kitab karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya Syekhul Islam? Syekhul Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim Diingat-ingat jangan dilupakan ya. Syekhul Islam namanya Ahmad bin Abdul Halim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kunyahnya Abu Abbas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Naam namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim, kunyahnya Abu Abbas. Naam. Beliau ini termasuk salah satu apa? Masyaikh yang terkenal dalam artian di dalam pembelaan terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Pembelaan terhadap apa? pengorbanannya beliau terhadap dakwah salafiyah. Naam. Dakwah salafiyah. Kemudian pembebasan nah, kemudian juga beliau ini apa? memiliki murid yang sangat cerdas dan juga enam tidak kalah hebatnya yaitu siapa? Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sering kita dengar itu kan, itu ternyata muridnya Syekhul Islam. Nah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barakallahu fikum seperti itu. Naam. Dan muridnya banyak sekali. Muridnya banyak sekali ya, diantaranya itu tadi yang terkenal dan juga memiliki banyak karangan kitab-kitab berkaitan masalah enam pembelaan terhadap agama Islam ini. Enam. Berkata Syekhul Islam dalam kitab Al-Ubudiyah, kata beliau, kanal anbiya jami'uhum mab'utsuna bi dinil Islam, fahu dinul ladhi dinu la ghairah, la minal awalin wa la minal akhirin." Apa artinya? Bahwasanya para nabi seluruhnya, eh, seluruh mereka semuanya Mab'utsun bidinil Islam, mereka diutus untuk membawa agama Islam, menyerukan agama Islam. Naam, yang mana agama Islam itu agama yang Allah taala tidak menerima selainnya. Dalam artian Allah taala tidak menerima selain agama Islam. Tidak sejak dulu, tidak sekarang. Dalam artian tidak zaman dahulu, tidak pula zaman sekarang bahwasanya Allah taala itu tidak menerima selain agama Islam saja. Nah, tidak menerima kecuali agama Islam. Jadi agama para nabi agama apa? Agama Islam. Nah, Inna Ibrahim kana ummatan qanit. Ya kan? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Naam, walam yakun minal musyrikin. Kemudian juga makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Nah, muslim. Itu. <clears throat> nah. Kemudian berikutnya kata beliau qala syarih dalam syarahnya itu Kata beliau, "Farrusulu kulluhum ma talabu minan nasi an yuqirru bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit." Bahwasanya para rasul semuanya mereka tidaklah mereka meminta dari manusia agar mereka itu mengakui tauhid ar-rububiyah. Kata beliau, "Farrusulu kulluhum" Maka para rasul seluruhnya, ma talabu minan nas, mereka tidak meminta pada manusia, tidak mendakwahkan pada manusia an agar mereka mengakui bi anallahu wal khaliq ar al-muhyil mumit agar mereka meyakini bahwasanya Allah itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Bukan itu. Kenapa? Li'annahum mu'tarifuna bihadza. Karena mereka sudah paham. Mereka sudah paham dan mengetahui tentang tauhid ini. Enggak perlu diulang lagi katanya. Wa inna ma talabu al-umam bi ifradillah ta'ala bil ibadah. Hanya saja mereka para anbiya wal mursalin mereka meminta pada umat-umatnya agar mengesahkan atau menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Itu yang diminta. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, perhatikan. Fi kulli ummatin, kul ini menunjukkan umum. Lafaz kul di sini menunjukkan apa? Umum, dari seluruh umat. Tidak terlepas dari seorang rasul yang apa? yang diperintahkan untuk menyerukan anikbudullah wajdan ibut tawud. Agar mereka semuanya beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah at tahud Nah, jauhilah at tahud Apa itu at tahud at tahud huwa kullu min dunillah. Seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu. Semuanya adalah tahud. bebatuan, pepohonan dan bahkan manusia jika dia ridho itu juga tahud. Hati-hati. Nah, sehingga termasuk salah satu syarat nah, orang itu berpegang teguh dengan urwatul wusqa, yaitu tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah apa? Al kufru bit taghut. Wa man yu'min billah, ya kan? Naam, wa yakfur bit taghut. Eh, wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatul wusqa. Naam, wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah. Dua syarat perhatikan. Dua syarat Wa man yakfur bit taghut dan barang siapa yang kufur dengan taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urmatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang kuat, tali yang kuat yaitu kalimat la ilaha illallah. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau maqala, nah tidak mengatakan an yuqirru bi anallahu war rabb. Nah, jadi Allah taala tidak memerintahkan agar mengatakan apa? Agar mereka itu mengakui bahwasanya Allah taala itu adalah Rabb. Li'annahum muqirruna bihadza. Kenapa demikian? Karena mereka semuanya sudah mengakui dengan pernyataan ini. Mereka mengakui Allah itu Rabb, mengakui. Cuman yang jadi, permasalahan mereka menyembah selain Allah itu. Nah, bal qala ubudullah wa janibut Tapi mereka ya, para nabi tadi itu atau para rasul yang diutus tadi masing-masing mereka mengatakan apa? Ubudullah. Beribadahlah kalian kepada Allah. Wa janibut dan jauhilah at-taghut. At-Tahud, enam, pemimpin Tahud yang paling besar siapa? Iblis. Iblis la'natullah alaih. Sebagaimana sudah kita lewati di kitab apa? Di kitab Al-Usul Salasah. Di akhir-akhir kita bisa dilihat sendiri di sana. Disebutkan bahwasannya at tawahid Kafiratun. Paham? Tahud itu banyak sekali. Di antaranya pemimpinnya adalah apa? Iblis. Nah. Kemudian berikutnya kata beliau, "Ai utruku syirka billah bil uluhiyah." Tinggalkanlah kesyirikan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah al-uluhiyah. Kenapa demikian? Dikarenakan asal syirik billah at-ta'alluq bi ghairillah. Asal syirik billah at-ta'alluq bi ghairillah. Nah, bahwasanya sumber kesyirikan kepada Allah taala itu apa sih? Karena adanya karena adanya keterkaitan hati itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati itu sudah ta'alluq punya keterkaitan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, senang dengan batu, dengan sembahan yang selain Allah, dengan mungkin orang-orang soleh yang mereka anggap soleh atau para wali yang mereka anggap wali.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 annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali aku. Kata Allah Ta'ala fa'buduni. Maka sembahlah oleh kalian aku. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah yang bersumber di dalamnya atau yang terkandung di dalamnya apa? An-nafyu wal isbat. Dua rukun kalimat la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat. Nafyu jami'i ma yu'bad min dunillah wa isbatul ibadati kulliha lillahi jalla wa ala. Itu. Nafyu wal isbat, nafyu jami'i ma yu'bad min dunillah. Meniadakan seluruh sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah taala. Kemudian apa? Isbat isbatul ibadati kulliha lillahi jalla wa ala. Menetapkan seluruh peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rukun daripada kalimat la ilaha illallah. <coughs> Barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya <clears throat> Maqala annahu la rabbas siwai wa la khaliqa illa ana. Nah, di dalam ayat ini Allah Taala tidak mengatakan apa? Tidak mengatakan bahwasanya tidak ada Rabb kecuali aku, tidak ada pencipta kecuali aku. Kenapa? Karena mereka mengakui mereka itu orang-orang kufar Quraisy meyakini, mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, pemberi rezeki dan juga yang mengatur alam semesta, yang menciptakan dan juga Rabb. Tapi muskilahnya apa muskilahnya? Kenapa diperangi? Karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah Ta'ala dengan tauhid al-uluhiyah. Ini yang jadi permasalahan. Ini yang jadi apa? Permasalahan. Balqala Subhanahu subhana annahu la ilaha illa ana. Dan bahkan Allah Ta'ala mengatakan bahwasannya ketahuilah bahwasannya tidak ada sembah yang berhak kok untuk disembah kecuali aku. Ay, la ma'budu bihaqin siwai. Tidak ada sembah yang berhak untuk disembah kecuali aku. Allah Subhanahu wa taala ya ingat-ingat. Hadzal ladzi ba'atsa bihi ar-rusula. Hadzal ladzi ba'atha bihillahu ar-rusula. Inilah yang Allah Taala mengutus dengannya para rasul. Ma ar rusula litaqriri tauhid rububiyyah. Allah Taala tidak mengutus para rasul untuk apa? Untuk me nah, mengakui atau mengajak manusia agar mengakui tauhid rububiyah, bukan. Li'anna ada mawjudun. Ini sepertinya ada, lakinnahu la yakfi. Walaupun ada tapi tidak cukup. Apa maksudnya? Maksudnya walaupun ada tauhid rububiyah tapi tidak cukup harus diiringi dengan tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Karena kaidah yang sudah kita sebutkan berkali-kali. Apa kaidahnya? Tauhidul uluhiyah mutadamminun fi tauhid ar-rububiyah wa tauhidur rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah. Dihafal itu ya. Bahwasanya tauhid al-uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah sekaligus asma wa sifat. Sedangkan tauhid rububiyah itu masih mengharuskan adanya tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum seperti itu. Nah, jangan sampai keliru dalam memahami. Bal ba'athahum li tauhidil uluhiyah dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka itu para rasul agar mentauhidkan uluhiyah. Alladhi huwa ifradullah taala bil ibadah. Yang mana tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah taala di dalam peribadahan. Nah, ini dihafal ya. Walaupun pendek tapi maknanya besar ini. Jadi kalau tanya apa makna tauhid uluhiyah, ifradul ta'ala di ibadah, selesai. Apa makna tauhid rububiyah, ifradul ta'ala bi af'alih, selesai. Apa itu makna tauhid al-asma wa sifat ifradul ta'ala? Ifradul ta'ala bi asma'illah wa sifatih min ghairi takyifin wala tamtsilin wala ta'tilin wala tahrif, selesai. Nah, mengesahkan menunggalkan Allah Ta'ala di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya tanpa mengubah makna, tanpa merup, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa membagaimanakan, menggambarkan dengan ya, serupa dengan makhluknya dan sebesarnya. Seperti itu. Barakallahu fiikum seperti itu. Wa wadinur rusuli kullihim dan inilah dan dia itu adalah agama Rasul seluruhnya min awalihim ila akhirihim dari awal sampai akhirnya. Nah, dari awal sampai akhir. Barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dikit lagi. Pak awwaluhum Nuhun. Nah, perhatikan baik-baik. bahwasannya yang pertama kali Rasul diutus itu oleh Nuh. Tapi kemana? Diutus kemana? Diutus seluruh enam dunia itu, dunia ini atau diutus di mana? Atau di langit? Kita katakan apa? Bahwasannya awaluhum Nuhun ini adalah Rasul ila ahli arf. Paham ya? Ingat-ingat. Maknanya adalah apa? Pertama kali diutus adalah Nuh. Tapi kemana? Untuk penduduk bumi. Adapun rasul secara keumuman malaikat juga rasul ya. Jangan dianggap tidak, malaikat juga rasul. Dan tentunya malaikat diciptakan sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Nah, itu. Sehingga awaluhum Nuhun maksudnya apa? Ursila ila ahli ard yang diutus kepada penduduk bumi. Bahkan dinukilkan ijma ya, ijma'ul ulama ala anna Nuhun eh, ala anna Nuhan telah sepakat para ulama bahwasanya Nuh alaihissalam awal rasulin ila ahli ard bahwasanya Rasul pertama kali yang diutus pada penduduk bumi. Wa inna ma Adam alaihissalam fakana nam nabiyan walam yakun rasulan. Adapun Nabi Adam itu bukan rasul. Nabi Adam walaupun yang pertama tapi bukan rasul, tapi beliau apa? Nabi. Sehingga yang pertama kali rasul diutus di muka bumi ini atau ke muka bumi ini adalah Nuh alaihissalam sebagaimana dalam hadis yang sahih hadis Nabi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim apa itu ya Nuh anta awal rasulun ila ahli ard atau anta awal rasulun arsalahullah atau arsalakallah ila ahli ard wassamakallahu abdan syakura itu nah wahai Nuh kamu adalah utusan Allah yang Allah taala utus pertama kali untuk penduduk bumi dan Allah taala menamakan dirimu dengan apa abdan syakura hamba yang bersyukur nah seperti itu dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan lafaz yang berbeda-beda ya Nah, ya Nuh anta awal rasulin ila al-ard arsalakallah ila ahli al-ard wa sammaqallah abdan syakura. Naam. Barakallahu fikum kita lanjutkan dikit lagi syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan habibullah taala kama qala Allah taala sebagaimana firman Allah taala inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dih Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan para nabi sebelumnya. Fadalatil ayah maka ayat ini menunjukkan al-karimah ayat yang mulia ini menunjukkan ala anna awal rasul bahwasanya para rasul yang pertama kali huwa Nuhun alaihissalam. Tapi di mana ila ahli ard harus dikasih ikatan itu ya. <coughs> Nah, barakallahu fikum dia harus dikasih ikatan pertama kali rasul yang diutus di muka bumi. Adapun setelah mutlak malaikat rasul bukan, malaikat juga rasul. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Surat Al-Fatir. Surat Fatir itu. Nah, surat Fatir apa lafadznya? Alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha ruba. Itu. Syahidnya mana syahidnya? Syahidnya adalah firman Allah Ta'ala Ja'inil malaikati rusulan Yang telah menjadikan para malaikat itu adalah utusan-utusan Berarti menunjukkan Rasul secara mutlak bukan Nabi Nuh Tapi Nabi Nuh alaihissalam itu adalah Rasul yang pertama kali diutus di mana? untuk penduduk bumi. Barakallahu fikum. Naam hendaklah dipahami. Naam. Fa Nuhun wa awal rasulin ba'da hudus syirk fil ard. Nabi Nuh alaihissalam adalah apa? Adalah rasul yang pertama kali setelah munculnya kesyirikan di muka bumi ini. Wa tataba'at ba'dahu rasul. Kemudian rasul-rasul yang setelahnya mengikuti ala hadzal manhaj rabbani. Berdasarkan manhaj rabbani, manhaj rabbani itu manhaj yang sangat bagus. Nah, Paham? Manhaj, metode, prinsip yang rabbani, prinsip yang bisa mendidik. Nah. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa khatamuhum. Wa wa khatamuhum. Apa artinya? Dan Rasul yang terakhir kali ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah penutup para nabi. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Musa itu semuanya adalah ulul azmi adalah ulil azmi minar rusul. Jadi ulil azmi minar rusul ada berapa? Eh? Nabi Nuh alaihissalam, pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi oh, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Lima ini dijuluki dengan apa? Ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jilnahum. Paham ya? Jadi ulul azmi ada berapa? Ada lima. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Itu dalam pepatah disebutkan seperti itu. Di dalam pepatah, dalam semacam pantun atau puisi disebutkan apa? Seperti itu biar mudah dihafal. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Mereka itu adalah ulul azmi maka ketahuilah. Nah, Mudah kan? Mudah dihafal itu. Muhammadun Ibrahim Musa kalimu fa Isa fa hum ulul azmi fa'lamu. Naam. Kemudian berikutnya kata beliau, wala nabiyya ba'dahu ila an taqumas sa'ah, tidak ada nabi lagi setelahnya sampai tegak hari kiamat. Barakallahu fikum, enggak ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tegak hari kiamat. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak salah seorang di antara kalian. Nah, melainkan beliau adalah Rasulullah utusan Allah dan juga Nabi yang penutup para nabi. Nah, penutup para Nabi Muhammad sallallahu dan Rasulullah juga bersabda, "Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Hati-hati. Ini sebagian ahlu bid'ah wa dalal bacanya keliru bacanya. Yang benar apa? Yang benar adalah ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. Kemudian bacanya apa? La nabiyya, bukan nabiyun ya. La nabiyya ba'di. Artinya apa? Nah, bahwasanya tidak ada nabi setelahku. Kalau bacanya la nabiyun artinya apa? La itu adalah nabi setelahku. Jadi ada orang ngaku-ngaku menjadi nabi namanya siapa namanya? Namanya la. Paham ya? Ada nabi namanya la. Nabila katanya. Nah, Nabila. Nabi namanya la katanya. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Rasulullah mengatakan la nabiyun ba'di katanya. Nah, keliru baca keliru artinya. Makanya yang baca yang benar bagaimana? Yang baca itu yang tepat adalah la nabiyya ba'dilanya sebagai la nafiyah lil jinsi. La yang menafikan seluruh jenisnya. Tidak ada nabi satupun yang setelahku. Berarti benar-benar tidak ada nabi ya. Tapi kalau kalian bacanya la nabiyun ba'di, diartikan apa? La itu adalah nabi setelahku. Berarti setelah Rasulullah ada nabi namanya siapa? Namanya la. Namanya la itu sebagian orang ngaku seperti itu ya. Nah, walaupun istilahnya ada wujudnya atau tidak, karena mereka mengatakan seperti itu. Nah, fawa akhir rasul, maka dia adalah rasul yang terakhir alaihi salatu wassalam wa akhirul anbiya dan juga akhir para nabi di anna kullu rasulin nabiyyun nah dikarenakan setiap rasul yang dia itu nabi fala yub'ats ba'dahu la rasul wala nabi nah maka tidak diutus lagi setelahnya, tidak rasul tidak nabi. Sudah terakhir sudah. tak ada annahu yub'ats ba'dahu rasul, maka barang siapa yang meyakini bahwasanya diutus lagi setelah Rasulullah itu ada rasul, pahami ya? Setelah meninggalnya Rasulullah itu ada rasul lagi, ada nabi lagi, bahwa kafir. Hati-hati ini. Maka itu adalah kafir. Di antaranya siapa? Mustalimah al-Kadzdzab itu, mengaku dirinya adalah rasul katanya. Kata sebagai disebutkan dalam riwayat itu dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya suatu ketika Naam Muslim Al-Kadzab ini mengatakan tadi malam turun wahyu padaku katanya. Surat yang menandingi atau surat yang semisal dengan surat Al-Fil. Nah, katanya mengatakan al-fil dhukhurtu min tawil katanya. Al-fil dhukhurtu min tawil. Khurtum itu apa? Telalai itu loh, telalai. Paham? Al-fil gajah yang memiliki telalai yang panjang katanya. Ya, malah ditertawain. Ditertawain akhirnya sahabat yang mendengar ini malah mengatakan apa? Justru setelah aku mendengar kamu seperti ini, aku tambah yakin bahwasanya kamu itu kadzab, pendusta. Nah, sehingga benar apa yang dikatakan Rasulullah, qala sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayakhruju ba'di kadzabun salasun." Kullun minhum yadda'i annahu nabi wa ana khatabun nabi la nabiyya ba'di. Perhatikan ini. Dan akan muncul setelah aku meninggal nanti 30 orang kadzabun, pendusta. Ya, sekitar 30 orang pendusta, masing-masing mereka mengaku dirinya nabi. Ada nggak? Ada banyak yang mengaku nabi. Di Indonesia pun ada dulu perempuan. Ada perempuan namanya Lupana, pernah dikisahkan tuh ngaku nabi, pakainya putih, kelompoknya perempuan semuanya, kemudian katanya dapat wahyu dan bahkan sudah menulis sebuah kitab dan misalnya itu semua kadzab, pendusta. Nabi kok perempuan? Nah, belum pernah dengar kan nabi perempuan? Nah, ini di Indonesia ngaku nabi perempuan akhirnya dipenjara. Nah, karena lupa namanya sempat terjadi seperti itu. Kata Rasulullah apa? Masing-masing mereka akan mengatakan atau mengaku-ngaku nabi di antaranya Muslim al-Kadzab itu sudah. Nah, di antaranya, wa ana khatamun nabiyyin dan aku adalah penutup para nabi, la nabiy ba'di, tidak ada nabi setelahku. Faman lam ya'taqid khatamur risalah, maka barang siapa yang tidak meyakini bahwasannya risalah telah ditutup. Nah, khatam risalah, kerasulan sudah ditutup bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad SAW wa ajaza dan justru dia membolehkan an yub'at ba'da nabi akan diutus lagi setelah nabi huwa kafirun billah mukadzibun lillahi wal lirasulih wa li ijma'il muslimin berarti dia telah kafir kepada Allah taala dan mendustakan nah membuat kedustaan untuk Allah dan untuk Rasulnya serta kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslimin yang masih nalurnya sehat, akalnya sehat, nah yang masih murni tidak ternampur subat, mereka akan mengatakan bahwasanya apa tidak ada nabi setelahnya, tidak ada. Sehingga sebagai gambarannya, mungkin sebagian yang belum tahu, di Indonesia muncul kelompok yang baru yang sudah kita sebutkan. Apa kemarin tuh? Gavatar. Kelompok Gavatar ini adalah gerakan Fajar Nusantara. Pusatnya di daerah Kalimantan ya pusatnya di daerah Kalimantan. Jadi mereka menghimbau masyarakat di Pulau Jawa ini, katanya mau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, agar segera hijrah ke Kalimantan. Karena sebentar lagi Pulau Jawa ini akan ambles, akan tenggelam di lautan katanya. Ini jangan takut ya, ini cuman subah dari mereka aja. Dan kita di masa-masa fatrah seperti ini katanya, Nah, karena nanti akan muncul nabi yang baru katanya. Sehingga kita nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu puasa, nggak perlu haji, silahkan. Mau sholat silahkan, tidak silahkan, nggak masalah. Sampai datang nabi yang baru katanya, bayangkan itu. Ini pengikutnya ada loh, ini seperti ini bukan sembarangan loh, pengikutnya ada, pengikutnya. Nah, dan mereka pandai menipu dengan mengadakan dana-dana membantu masyarakat untuk bertani, untuk ini dan itu, akhirnya punya kelompok dijuluki dengan Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Jadi inti yang kita bahas pada pertemuan sore hari ini bahwasanya apa? Bahwasanya agama para anbiya wal mursalin sejak dulu sampai nah sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada apa? Menyeru kepada agama Islam yaitu tauhidullah jalla wa ala bil ibadah itu. Mentauhidkan Allah taala di dalam beribadah tauhid al-uluhiyah.